Ooh. إنه one person. oportunidad de God. makhluk yang membutuhkan interaksi satu dengan yang lain. Manusia itu makhluk yang membutuhkan pergaulan, memiliki teman, memiliki sahabat. Itu sering dipergunakan dengan kata-kata anas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'a wa Tetapi ketika menjelaskan dan menjawab jawab biasanya Kenapa manusia adalah makhluk yang mampu yang dianggap mampu memikul kelemahan meskipun sebagian dari manusia itu dulu jauh mereka berlaku dolim, mereka bodoh, mereka tidak melaksanakan amanah itu. Karena manusia diberikan oleh Allah tiga kelengkapan. Yang tiga kelengkapan ini menjawabkan manusia dianggap mampu melaksanakan amanah. Ya, makhluk yang lain, langit, bumi, binatang, gunung-gunung yang besar tidak diberikan tiga kelengkapan hanya manusia yang diberikan tiga kelengkapan yang menyebabkan manusia dianggap mampu untuk melaksanakan amanah, untuk melaksanakan perintah, meninggalkan yang dilarang. Apa ketiga kemampuan itu? Yaitu digambarkan oleh Allah pada surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat 78. Coba kita lihat ya, ayat ini sudah sering kita baca. Surat 16, surat An-Nahl ayat 78 dan ini hanya diberikan kepada manusia ya Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum ya Allah telah mengeluarkan <clears throat> kamu sekalian min butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai' kalian tidak mengetahui sesuatu apa ya ketika Allah mengeluarkan kita dari rahim dari perut ibu kita la ta'lamuna dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak tidak memahami tidak mengerti sesuatu apapun kemudian Allah memberikan membuat tiga dalam keadaan wajah Allah musama wal juga yang besar ya kemudian disampaikan harus dipikul oleh langit, bumi, gunung dan lain sebagainya, maka ternyata mereka tidak mampu untuk memikul Ya, apa yang maksud dengan amanah ini? Dan amanah ini kan berkaitan dengan dengan integritas seseorang. Ya, sehingga Nabi dalam dalam sebuah hadis mengatakan la imana liman la amanah talah wala ahda liman wala dina liman la ahda Tidak ada iman ayatul munafik salasu idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Kalau dia mendapatkan amanah dia khianat. Jadi sangat pentingnya amanah. Apa yang maksud dengan amanah? Paling tidak dalam tafsir diungkapkan ada beberapa yang maksud dengan amanah Pertama adalah amanah yang bersifat umum, ya berlaku bagi setiap manusia. Apa itu? Yaitu al ibadah wal khidmah Manusia itu punya amanah untuk ibadah. Dan yang kedua, manusia juga punya amanah untuk menjadi khalifah. Ya, ibadah adalah pengertian luas. Ya, baik ibadah yang bersifat mahdoh, yang sudah ada ketentuan-ketentuannya, yang tetap sepanjang masa tidak ada perubahan. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, berdoa, berzikir, luas ya, yang disebut dengan ibadah dalam bidang muamalah. Ketika kita bekerja, bekerjanya dengan niat yang baik, kita melaksanakan kerja dengan baik, dengan penuh amanah, tidak khianat, jujur, Sebaik-baiknya manusia ada paling bermanfaat pada manusia. Jadi khalifah itu di situ ya. Wa asyakum min ardi wastamarakum fiha. Ya kami yang menciptakan kalian dari tanah dan kami perintahkan untuk memakmurkan kehidupan ini. Jadi sebenarnya memakmurkan kehidupan itu tugas kita. Tugas orang-orang yang beriman, tugas manusia. Ya, tidak cukup dengan ibadah saja, tapi juga harus menjadi apa? Khalifah dalam pengertian tadi melaksanakan ketentuan Allah dalam kehidupan kita agar terjadi kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, itu fungsi amanah. Makanya kalau orang tidak pernah ibadah, dia khianat pada dirinya, dia khianat pada Allah. Kalau orang yang misalnya tidak jujur dalam kehidupannya, dia adalah khianat pada dirinya, khianat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang khianat tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya, orang yang tidak pernah sholat, ya, walaupun banyak segala tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan spiritual. Orang yang tidak pernah berzikir, orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak tidak akan pernah merasakan kelezatan kehidupan. Ya, karena indahnya kehidupan ketika kita bisa beribadah. Ya, indahnya kehidupan ketika kita menjadi khalifah yang baik. Ya, makanya di dalam surat Quraisy ya, surat Quraisy itu kan surat eh, apa, ya, menjelaskan tentang tanda kemakmuran kesejahteraan suatu bangsa. Ternyata kan disitu ada tiga tandanya kan. Yang pertama adalah falyak dulu rombara dan ya mereka beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun gaji banyak, kan pekerjaan luar biasa, sibuk ya, tapi kalau tidak bisa ibadah tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ya, bangsa juga begitu tidak akan pernah makmur bangsa itu, tidak akan pernah sejahtera. Kalau bangsa itu mereka maksiat kepada Allah. Karena indikator yang pertama kesejahteraan adalah ibadah kepada Allah. Ya, kalau tidak pernah beribadah tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Faliyah dulu robbah adalah baru yang lain Allah di akamahum minju wa amanahu minakhaw terpenuhinya kebutuhan sandang pangan terbebas dari kelaparan dan Yes, susah itu apa? Ya, maka iya. dia. Gitu? Iya. Tetapi amanah itu dalam pengetahuan itu segala sesuatu yang melekat pada diri kita itu amanah yang akan jawabkan, Ya, apakah misalnya umur kita itu juga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akan ditanya an umrihi fi maafna tentang umur kita dihabiskan untuk apa? Masa muda juga amanah dari Allah. Ya, wa an sababihi fi maafna masa muda dipergunakan untuk apa? Amanah. Ya, ilmu pengetahuan yang kita miliki amanah dari Allah. Buktinya amanah apa? Itu bukan milik kita secara milik kita secara sempurna. Buktinya, walaupun orang itu pinter, cerdas, banyak ilmunya. Misalnya pada masa tuanya dia tidak ingat apa-apa. Itu menggambarkan pemilik ilmu itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh berlaku sombong kita karena semuanya merupakan amanah dari Allah dan akan ditanya wa an ilmihi ma amila bihi. Demikian pula tentang harta, demikian pula tentang jabatan. Pasti akan ditanya oleh apa sih yang dipergunakan dengan harta Anda? Apa sih yang dipergunakan untuk jabatan dari jabatan Anda? Ya, berbahagialah orang yang jadi pejabat punya harta tapi, tapi dimanfaatkan untuk ibadah, memberikan kebaikan pada orang lain. Dan rugilah orang-orang yang capek ya, menjadi pejabat capek, punya harta capek, tetapi tidak bermanfaat buat orang yang lain. Bahkan dalam surat Al-Ghoshiyah itu ada ayat yang eh, keluar itu hal ataka hadisul Ghoshiyah wujuhi yaumaidin Ghoshiyah. Yang ketiga ini amilatun nasibah. Ya, ada orang yang capek kerjanya. Ya capek sekali kerjanya, tapi tidak bernilai ibadah. Nah ini ya. Jadi akan itu calon ahli neraka kan disebutkan di situ ya. Dia capek luar biasa. Berangkat ya mau kerja jam 3 berangkat. Datang jam 11. Di rumah pun memikirkan pekerjaan capek sekali, tapi tidak bernilai ibadah. Ya, ini sangat merugi sekali. Mungkin karena faktor niatnya yang tidak baik, ya cara-cara yang tidak benar, sekedar bekerja saja. Itu capek sekali dan itu mengakibatkan kelelahan. Ya, amilatun nasibah katanya. Ada orang yang amilah yang bekerja nasibatun tapi hasilnya capek. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak amanah. Demikian pula harta, demikian pula keluarga, ya, itu amanah dari Allah. Oh, suami amanah, istri amanah, anak amanah, ya yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu सहसा एक पुष्प